Pak Tony, selamat siang. Ya. Silakan Pak. Ya ini sih bukan pemborosan lagi Jangan-jangan pas lagi pasang iklan itu Mereka dapat komisi itu yang pasang Karena gini Pertamina itu kan perusahaan cuma nyediain BBM ya Mereka nggak perlu ucapin selamat tahun baru atau whatever itu Orang biasa pasang iklan di koran itu umumnya Orang tuh mau ini loh Mau uh, uh tujuannya bisnis Atau untuk cari muka pada orang yang lagi merayakan Atau yang lagi meninggal kalau Pertamina itu apa urusannya? Belum lagi mereka pasang iklan di radio, di mana-mana soal subsidi BBM yang sampai hari ini juga laporan keuangan Pertamina kan nggak pernah dibuka. Jadi saya kira pemborosan pemerintah makanya jangan kebanyakan bacot lah, bilang pengiritan-pengiritan. Semua manusia, semua orang juga pada dasarnya mau irit sih. Cuman kalau Pertamina kayak gini, mendingan jangan ini, jangan aneh-aneh gitu loh. Bikin malu. Makasih. Pak Ido, silakan Pak Ido. Ya, selamat siang. Ya kalau menurut saya ya sebetulnya eh, mutasi selamat itu mungkin ya ya boleh-boleh aja cuma jangan terlalu besar dan mungkin hanya kora-kora tertentu apa maksudnya itu yang eh, cukup efektif gitu aja saya kira juga eh, misalkan nggak mau iklan mungkin lebih baik ya, yang iklan bahwa dia itu ingin ke green product atau apa itu mungkin lebih lebih baik gitu dari corporate untuk eh, sosial responsibel itu mungkin lebih baik daripada yang salah. karena memang yang besar-besar untuk ambil suapana kayak gini memang termasuk pemborosan juga ada efisiensinya itu untuk apa gitu jadi uh, kepentingan itu buat apa sih apa itu memang penting atau tidak kalau bisa ditinggalkan atau eh, minimal minimalkan ya kenapa tidak yang lain lebih banyak dipergunakan untuk yang lebih penting. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Edison, selamat siang. Silakan Pak Edison siang Ibu ya ya jelas ini pemborosan karena sebenarnya kita tahu Pertamina ini kan monopoli jadi apapun sebenarnya yang mereka lakukan sangat dimungkinkan di negeri ini sesuai dengan tugas-tugas mereka dari pemerintah jadi sebenarnya inilah salah satu pemborosan utama uang BUMN uang rakyat jadi apapun yang kita katakan ini nggak bakal didengar tidak akan mereka perhatikan karena itulah kelebihan dari para penguasa yang zolim, yang tidak mengerti kebutuhan masyarakat dan penghamatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edison. Pak Hari, ya. silakan Pak. Ini pemborosan 100%. Terus KPK sulit bikin aja tuh. Ada komisi nggak di, di iklan itu? Pasti dapat komisi kok itu. Terima kasih. Businessman Opinion. Mitra bisnis Pas FM mengundang Anda untuk berbagi komentar melalui Businessman Opinion di line telepon 6339160 bersama saya Giri Sadewa. Mitra bisnis Pertamina BUMN monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Mitra bisnis, Pertamina BUMN Monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Kami tunggu komentar Anda di 6339160, 6339160. Halo Pak Aryo. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Aryo. Uh, ya itu memang sebetulnya pemborosan Tapi kan bukan cuma Pertamina Pak Itu seluruh menteri kayaknya begitu Memang kalau orang nggak bisa kerja kan cuma bisa iklan Dari saya cukup sekian terima kasih Terima kasih Pak Aryo, mitra bisnis masih kami tunggu komentar Anda di 6339160, 6339160. Pertamina BUMN monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Kami tunggu komentar Anda di 6339160 633 9160 Bambang? Iya. Silakan Pak Bambang. Iya, komentar eh, saya, menurut saya ini penjelasan terselubung kan Menteri BUMN kan eh, salah satu raja media juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Masih kami tunggu mitra bisnis masih ada waktu untuk Anda berbagi komentar di 633-9160, 633-9160. Pertamina BUMN monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai area nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Ada Bapak Dena, halo. Ya, selamat sore. Silakan Pak Dena. Ya, Uh, kalau menurut saya pastilah Pertamina punya hitung-hitungan tersendiri kenapa dia mau branding kayak begini. Petronas saja siap eh, membiayai dana kos yang kayak gini di Formula 1. Jadi buat kita mungkin eh, mulailah melihat sesuatu dari kacamata yang positif. Buat Pak FN juga mungkin baiknya mengangkat hal-hal yang lebih lebih inilah lebih apa lebih membuat unity gitu buat kita. Biarkan saja BUMN sebagai profit center bekerja dengan apa yang dia terbaik buat mereka. Itu saja mungkin terima kasih. Baik terima kasih. Pak Dina merupakan Penelpon terakhir kita di Businessman Opinion kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya tetap di 92.4 Pas FM Radio Bisnis Jakarta. Saya Giri Sadewa. Businessman Opinion. Businessman Opinion hadir kembali bersama saya Kiki Wijaya, Mitra Bisnis Pertamina, BUMN Monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai halaman meski harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Bagaimana komentar Anda? 6339160 6339160 Mitra bisnis Pertamina BUMN Monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda, apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Bagaimana komentar Anda? Saya tunggu di 6339160. 6339160. Rudi. Selamat sore Mbak. Silakan Pak. Ya jadi kalau dibilang pemborosan uh, eh, mungkin berlebihan tapi ya mungkin tidak perlu lah begitu. Baik cukup Pak Sri komentar Anda. Pertamina itu sudah monopoli jadi kalau misalkan terkait dengan iklan tentang eh, penggunaan bahan bakar saya beli dari Pertamina itu betul-betul pemborosan namanya. Tapi kalau misalkan dia hanya mengucapkan selamat tahun baru, itu kita perlu lah gitu. Tidak satu pemborosan, tidak, perlu sebetulnya. Mm -hmm. Terima kasih Pak Asriel. Pak John, selamat sore. Sore. Silahkan Bapak. Iya, menurut saya sih antara perlu dan enggak ya dari sisi marketing mungkin boleh juga untuk promosi ya supaya tidak salah bersaing dengan perusahaan asing yang masuk. Contohnya Shell dan segala tapi menurut saya apakah waktu besar itu sih nggak terlalu masalah ya kalau dari total problem yang sering disebutkan tentang pertamina banyak kebocoran gitu itu ratusan juta itu sih uang kecil kalau menurut saya dibanding ya secara total yang mungkin loss itu coba dibuat mungkin eh, pakar-pakarnya lebih ngerti dah gitu aja baik ya. terima kasih Pak John Pak Toto selamat sore sore silakan wah itu di satu sisi ya ini kan minyak kan disubsidi ya oleh negara ya jadi subsidinya kan dipakai buat pasang iklan gitu buat apa sementara kita subsidi gitu untuk rakyat tuh satu kedua eh, apa sih manfaatnya dia memasang iklan untuk mengucapkan selamat natal kalau menurut saya atau ucapan itu seperti itu kan tidak perlu itu kan pemborosan kalau memang mau subsidi jangan pasang iklan dong ya manfaatkan aja subsidi itu untuk rakyat nggak usah kata itu tidak penting terima iya. kasih terima kasih Pak Toto Pak Arianto selamat sore selamat sore baik silahkan Bapak Ah, saya sudah kelapa itu mah kecil tuh dan lu Pertamina awal apa yang sekian ribu kita potong per liternya lima rupiah gitu tuh udah cukup buat bayar orang gitu ya di samping itu kan buat promosi buat apa jadi kita jangan memandang Eh, misalnya ada satu desa beberapa hutan dan kan dari berapa omset yang ada berapa untuk biaya iklan itu berapa saya rasa nggak begitu masalah nggak masalah sama sekali tidak masalah baik nah. terima kasih Pak Rianto masih saya eh, nantikan partisipasi Anda memberikan komentar seputar Pertamina BUMN monopoli BBM memasang iklan setengah halaman full color di berbagai harian nasional dengan biaya ratusan juta rupiah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Menurut Anda apakah ini bukan termasuk pemborosan uang? Bagaimana komentarnya? Saya tunggu di 6339160. 6339160 tentunya dalam Businessman Opinion. sore Sore Silakan opininya Bapak kalau opini saya ini sesuatu hal yang tidak perlu diangkat sama Pak Ya, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Anda. Dan demikianlah Businessman Opinion. Kesempatan sore hari ini terima kasih banyak untuk partisipasi Anda. Saya Kiki Wijaya.